قال الله تعالى سورة البقرة والدول ayat yang ke-89 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين pada ayat 89 sampai dengan ayat 91 membicarakan atau mengkisahkan tentang keadaan ahli kitab khususnya orang Yahudi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ولما جاءهم كتاب من عند الله dan tatkala datang kepada mereka orang-orang yang mengaku beragama Yahudi mereka ini jauh kita pun kitab dari sisi Allah maksudnya Al-Quran isinya Al-Quran itu diantaranya adalah musaddiqul lima ma'am membenarkan apa yang ada pada mereka. Di dalam kitab Taurat, di sana menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Akhir zaman itu. Ciri-cirinya bagaimana Nabi Akhir zaman itu ada di dalam kitab Taurat itu. Itu yang dimaksud Musaddiqul lima Mau dalam satu terjemah. Nah orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad, sebelum adanya Al-Quran sampai di tangan mereka, sikapnya orang Yahudi sangat sangat kompatif terhadap Nabi akhir zaman ini. Mereka mengatakan وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَبْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا Sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka selalu saja berdoa minta kemenangan kepada Allah dalam menghadapi orang-orang kafir. Dengan apa? Dengan adanya Nabi akhir zaman. Jadi mereka yang tabihuna dan Nabi kafir Selalu saja ketika terjadi bentrok dengan orang lain, mereka selalu mengatakan, Ya Allah tolonglah kami dengan kedatangannya Nabi akhir zaman itu. Ini yang dimaksud kasmat. Yastabtihuna ala nadina, kafar. Dan hal itu mereka sampaikan kepada orang banyak. Mereka nanti akan dukung Nabi akhir zaman akan mempercayai Nabi akhir zaman sepenuhnya karena mereka yakin Nabi akhir zaman mesti juga dari kalangan Bani Israel itu menurut perkiraan mereka sifat-sifatnya sudah disebutkan semua tapi bagaimana ketika Nabi datang yang asalnya mereka begitu mengharapkan kedatangannya. Falamma ja'ahum kafaru bih. Maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu apa yang telah mereka ketahui sebelumnya mereka kafaru bih. Mengingkari terhadap Nabi akhir zaman ini. Kenapa? Karena beliau nanti pada ayat berikutnya. Jadi bukannya mereka menerima Padahal alasannya begitu antusiasnya mengharapkan kedatangan Nabi akhir zaman. Datang malah kafar kopi. Jadi mereka betul-betul kenal terhadap siapa Nabi Muhammad di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ini juga ayat yang ke-146 dikisahkan oleh Allah Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun orang-orang yang diberi kitab alladzina atainahumul yang ya'rifunahu mereka mengenal Muhammad itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri kama ya'rifuna abna'ahum akan tetapi wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq Sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu. Sedangkan mereka mengetahuinya. Turunnya ayat itu 146. Sebagian sahabat menanyakan kepada orang Yahudi yang telah masuk Islam. Tanya, yang ayat Abdullah bin Salam, apa betul kamu sudah mengenal Muhammad seperti mengenal anakmu sendiri? Jawabannya apa? Kami lebih mengenal Muhammad daripada anak kami sendiri. Kami tidak mengenal anak kami, bagaimana dirinya nanti keadaannya sebelum lahir kami tidak tahu. Setelah lahir kami baru tahu anak saya. Jangan Muhammad jauh sebelum lahir kami sudah tahu nanti ada nabi akhir zaman yang ciri-cirinya persis Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengakuan mereka. Jadi mereka memang sudah kenal terhadap Nabi Muhammad itu sesuai yang disebutkan di dalam kitab mereka. Tapi akhirnya mereka adalah mengingkarinya. Mengingkarinya karena yang diharapkan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Sebenarnya kan tidak jauh. Bani Israel juga apa namanya cucunya Nabi Ibrahim Bani Ismail juga anak cucunya Nabi Ibrahim kan sama yang Bani Ismail kan Ibrahim punya anak Nabi Ismail Nabi Ismail tua sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Ismail ada Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub Nabi Yakub itulah yang namanya Israel. Jadi nggak jauh berbeda. Nah, itulah. Nah, tapi mereka setelah tahu yang jadi Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad kafaruni falaknatullahi ala ikhlasi maka laknat Allah dijatuhkan kepada orang-orang yang kafir Berarti orang yang mengingkari risalahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari Al-Quran adalah al kafi Ayat itu ujungnya bukan Allah anak Yahud, bukan. Tapi Allah kalal kafi Mempunyai dua arti kalimat itu bahwa mereka orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima misalnya Nabi Muhammad orang kafir. Siapapun juga walaupun bukan dari Yahudi, kalau mengingkari risalahnya Nabi Muhammad juga termasuk laknatullah alal kafir termasuk kafir juga sehingga ujungnya yang alal kafir itulah nah, kenapa mereka mengingkari ayat berikutnya ayat 90 nya dikatakan di situ bisa masyarau bihi anfusahum ayyasfuhum bima antanallahu baghyan أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به انفسهم alangkah jeleknya perbuatan mereka. Biksana. Apa Istarau yang anfusahum. Alangkah jeleknya perbuatan mereka menjual dirinya sendiri. Menjual dirinya sendiri dengan mengingkari. Ayatku bima selamat Mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Karena untuk kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan yang lain-lain, tapi di situ dikatakan bagian. Ajakfu bima anzalallah bagian. Karena rasa dengki itu tadi. Bukan karena nggak cocok dengan isinya Al-Quran. Bukan nggak cocok dengan pribadinya Nabi. Bukan. Tapi semata-mata rasa bagian benci bencinya ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi bahwa Allah menurunkan anugerahnya pada siapa yang dikehendaki di antara hamba hambanya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang dari keturunan Nabi Ismail itu yang menyebabkan rasa bagiannya rasa nggak cocoknya karena memang anak cucunya Nabi Ismail tidak satu pun yang jadi Nabi mulai dari Nabi Ismail ah, setelah ke bawahnya satu-satunya Nabi Muhammad tapi dari kalangan Nabi Yakob, Bani Israel sangat banyak sekali para nabi-nabi itu mayoritas Nabi dan Rasul itu adalah dari kalangan Bani Israel. Sehingga begitu tahu kok kok dari Bani Ismail timbul rasa bagian. Nah rasa nggak senang itu boleh jadi memang sudah mulai awal. Kita pembawaan mulai awal gak pernah cocok anaknya Hajar dengan anak-anaknya Sarah ini kan memang dua ibu kan. Nabi Ibrahim, tapi lebih tua Nabi Ismail daripada Nabi Ishak lainnya jauh. Nah, ini juga jadi masalah bagi mereka. Tetap orang Bani Israel menganggap yang lebih tua adalah Bani Israel, bukan Bani Ismail. Karena Sarah adalah istri yang pertama ajar istri yang kedua. Dan kenapa ajar itu bukan dari keturunan orang-orang yang orang terkenal orang gedean bukan Buddha yang berkulit hitam. Jadi apa namanya Nabi Ismail itu keturunannya kampung campur Nanti Nabi Ismail kawin lagi dengan orang yang Arab. Nah, Arab ini ada namanya Arab mustahibah, ada Arab al-Arubah. Arab asli itu Arab al-Arubah yang aslinya dari Yaman mayoritasnya tentang yang di Mekah sudah Arab al-Mustahibah Arab yang campuran lahirlah lahir Nabi Muhammad itu jadi dari berbagai macam etnis buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang-orang Yahudi paling benci terhadap etnis-etnis selain etnis dari Bani Israel. Tidak ada yang dicocoki etnis manapun juga. Itu yang disebut dengan Beliau ayyunan silallahu min fadli ala man yasha'u min ibadi. Jadi nggak senang kalau ada orang lain mendapatkan anugerah, terutama anugerah berupa kenabian. Yang diinginkan hanyalah orang Bani Israel saja. Sifat dengki itu sifat yang paling jelek. Tidak ada baiknya manusia kalau orang dia punya rasa kecil dengan orang lain itu. Fadau biladabin ana Oleh karena itu, mereka orang-orang yang mengingkari risalahnya Nabi Muhammad karena rasa benci berlebihan atau bisa juga karena yang lain halal mendapatkan bau bihodobin halal kemurkaan di atas kemurkaan murka yang bertingkat-tingkat kenapa murkanya kok bertingkat-tingkat baru mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Pertama, kemurkaan Allah kepada orang-orang Yahudi mengingkari kitab Taurat itu sendiri. mereka kitab Taurat. Kitab Taurat yang menyebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad mereka hilangkan. Mereka buang. itulah kita sama di ubi pusat mereka buang semua yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Itu murka yang pertama. Murka yang berikutnya adalah karena mengingkari terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan, "Fabau bi anak, ala ghadab walil kafirina ada umuhi sama dengan ujungnya ayat tadi. Bagi orang yang kafir dari golongan manapun juga adalah akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Sabahu bin ala Allah. walil kafirin adabun muhi. Pada ayat 91 nya, apakah mereka tidak didakwai Oh iya, sudah diajak. Percayalah kepada Al-Quran. Imanlah kepada Muhammad Rasulullah SAW. Tapi apa ketika diajak? Ayat 91-nya. Wa qila lahum amin ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم apabila dikatakan kepada mereka mereka diajak aminu bima Allah. berimanlah kamu semua kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah yaitu kitab Al-Quran kitab Al-Quran disuruh iman mereka diajak untuk beriman terhadap Al-Quran tapi jawabannya kalau mu'minu bima unzila alaina kami hanya mau percaya terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami. Kami nggak mau mempercayainya. Ini pada ayat 91. Dulu pada ayat yang ke-88 mengatakan Waqalu khuluduna zulfun Oh enggak bisa kami iman pada Al-Quran Hati kami telah penuh Hati kami gak bisa menerima lagi. Hati kami sudah penuh dengan ajaran kita tawar. Maka di sini diulangi lagi ditegaskan bahwa jawabannya mereka kalu nukmino bima unzila alaina. Kami hanya percaya pada kitab tawar. Padahal Tauratnya pun mereka rubah Mereka hilangkan yang tidak cocok dengan keinginan mereka. Akan berarti imannya juga nggak benar juga mengatakan iman terhadap unsur lainnya. Wayakfuruna bima Sedangkan mereka ini bukan ucapan Yahudi, tapi sanggahan wayakfuruna bima Sedangkan mereka mengingkari terhadap apa yang diturunkan di belakang kita bawa itu yaitu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu musaddiqan lima ma'u. Awal hakku musaddiqan lima ma'u. Al-Quran itu hak. Musaddiqan lima ma'u. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Kalimat musabihatan lima ma'awi adalah sementara penerjemah yang tidak setuju diterjemahkan membenarkan. Nah ini kalau membenarkan yang ada pada mereka, padahal yang ada pada mereka ini sudah diubah. Nah, sebagian penerjemah mengartikan musabihkan lima ma'awi diterjemahkan dengan membetulkan apa yang ada pada mereka. Tidak menggunakan kalimat membenarkan, tapi membetulkan. Apa bedanya membetulkan dengan membenarkan? Nah, kalau membetulkan itu berarti kitab yang ada di tangannya Yahudi itu salah. Kemudian dibetulkan oleh Al-Quran. Karena sudah mereka lupa seenaknya sendiri. Sehingga dikatakan begitu diterjemahkan wahwal hakku dengan alquran itu adalah hak musabdikan lima tahun membetulkan apa yang ada pada mereka. Itu bedanya membenarkan dengan membetulkan. Memang jauh berbeda. Kalau benar diawali dengan K diakhiri ah, eh, jadinya kan kebenaran kebenaran. Tapi kalau betul dikasih awalan ke dan akhir eh jadinya kebetulan. Jauh berbeda antara benar dengan betul. Sehingga penerjemah ada yang menyatakan, oh Musaddiqan iman maaf baru diterjemahkan. Al-Quran membetulkan apa yang ada pada tangan mereka. kenapa Yang di Sehingga perlu Al-Quran meluruskan itu dengan kalimat musaddiqan lima nah Kalau musaddiqan lima baina yadaihi itu diterjemahkan membenarkan. Kalau di dalam surat yang ketiga ayat yang ketiga kan begitu. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadaihi. Kami turunkan pada engkau Muhammad alaikal kita dari hati dengan benar musaddiqan lima baina yadai membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi berbeda kalau menyebutkan kitab-kitab sebelumnya berarti kitab wahyu yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Sedangkan lima baina yadai apa Musabdiqan lima ma'ahu membenarkan apa yang ada pada tangan mereka. Yang di tangan mereka sudah diubah Juga tidak salah yang berikan penerjemah dengan bahwa Al-Quran membetulkan apa yang ada pada mereka itu. Al-Quran sebagai koreksi membetulkan yang salah-salah itu. Itulah musabdiqan lima ma'ahum Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Nabi disuruh menyampaikan kepada orang-orang Yahudi. Kalau kamu menganggap mentaati kitabnya Nabi Musa, kenapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah? Qul falima turunan anbiya antara min qabl. Kenapa yang membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? Kenapa kamu berusaha membunuh Nabi Isa? Bahkan sudah membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Serta nabi-nabi yang lain pada zaman dulu. Mereka tidak mengingkarinya Yahudi di Medina. Falima ta'tuna Nabi Allah min qabl. In mu'min. Kalau kamu benar iman, kenapa? Ternyata tidak. Nah, ayat ini menggunakan Falimanta turunan dia ya Allah ini khabir. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum turunnya Al-Quran, mereka orang Yahudi telah membunuh Nabi. Nah, dengan kalimat min qabl berarti setelah Nabi Muhammad tidak mungkin orang Yahudi akan bisa membunuh Nabi Muhammad. Para sahabat menyatakan dengan ayat ini merasa yakin bahwa Nabi tidak mungkin dibunuh oleh siapapun juga. Karena ada kalimat min qablu. Falimata turuna ambiya Allah min qablu. Sebelum ini memang orang Yahudi telah membunuh Nabi. Nabi yang lain setelah Nabi Muhammad. Oh tidak akan lagi. Karena ada kalimat Falima takfuruna dia Allah ini qabl. Dan Nabi memang dilindungi oleh Allah. Tidak mungkin akan mati karena dibunuh oleh tangan-tangan kotor manusia. Begitu di dalam surat 5 dikatakan, Ya ada Rasul balil ma'un sila ilaikan rabbi wa ilam tafa'al sama sana ta'ala wallahu yaqsimuka minan Allah masih menjaga kamu dari tangan kotor manusia tidak mungkin Nabi dibunuh oleh manusia yang manapun juga berarti imannya orang Yahudi yang mengatakan iman kepada Taurat salah karena Taurat pun mengharamkan adanya pembunuhan jangankan membunuh Nabi membunuh siapapun juga tidak diperbolehkan maka dipertanyakan Qul farima tabatuluna Allahi min qablu In kuntum mu'minin Maka pada ayat berikutnya Nanti Walakad ja'akum Musa bil bayinan Summa takhatumul ajla min ba'dihi wa antum orangnya ternyata mereka menyimpan Selanjutnya masih mengisahkan tentang Yahudi Baik ada yang perlu disampaikan silakan disampaikan bisa terkait dengan ayat-ayat tadi atau ayat yang lain kalau tidak ada kita cukupkan mudah-mudahan kita tidak seperti sifatnya Yahudi sudah tahu tapi malah mengingkari itulah yang mendapatkan laknat muka Allah yang double double untuk lebih ala Kalau setelah kita tahu, mesti kita yakini, kita amalkan isinya hal Quran kita taati apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi